wa aqamu Yang penting menegakkan. Robij'ani muqimah masalah. Kita doa si mama. Ke masjid we gawe teh. Ya resikonya melak parema jadi jukut. Melak hadema sok timbul butut. Pertama paham ayat itu ke masjid. Disebut jamaah tablik lah. Disebut edan anjing anu ke masjid wae. <laughs> Nu ke masjid wae teh anjing berarti. <laughs> Edan, adan, otak sanyen, kuat, seringan, dir mantan, maafkan aku yang dulu kalau dulu aku edahan sekarang aku adan kalau dulu aku haram jadah sekarang aku di atas sajadah stay on the track kalau dulu aku maksiat sekarang aku taat dulu aku bejat sekarang aku taubat dulu sebelum syariat masih konvensional lihat ahwat rasanya tak kuat. syahwat meningkat lalu aku beli coklat untuk itu ahwat biar dia tahu aku punya niat dan tekad sekarang semenjak sholat aku jadi syariat siapapun ahwat yang memikat aku beri dia coklat. Asal jangan lebih dari empat, ku beri dia seperangkat alat Karena nun mati ketemu banon, ikhlas. Masa aku ketemu kamu nggak ijab? Nikahi aku atau tinggalkan? Kan hidup pilihan. Takjik si mama teh. Baca Quran, sholat. Hiji Tapi yang benghar, tong riwe, sedekah. Wa amfiku mimma rozaknahum syirah wa ananiyah sama dengannya adalah tijaratan lan tabur. Dakwah itu bukan hanya cerita, ceriti, Lain cari uhti-uhti, eh tadi nyawa ae. Charity cari uhti-uhti. Lain peduli, empati, budak pangjung berung. Ngelem aibon. Bari beler. Tong dituduh kriminal mutlak. Tabayun atuh mang kuno ngelem wae. Lapar bos kabuki oke jari drink oh berarti kudu ke oke jari drink tong oke jari drink sangu padang mah wani wani di beres sangu padang mah aslinya kalengnya dialungkan dah mau mungkin di jendengan dah kalengnya boga keluarganya biji teasnya dua boga keluarga bising jadi kaleng yatim di dahar mah karena indung nanuna hongguan lancek nanuna nisin salakina kaleng monde nya bibi-bibina susu capnona kita keluarga THR KB nya dibere nasi padang mah nuhun bos pokoknya mah di jembrung awalnya bos kenging abi amang ke bumi bos ulin mobil ngaliwat megah bos amang dah ke bumi apa emang orang di mana bayar dibawa ke mana ah Robin mah mah Batman wala. bawa kaimah baitu syukur apa tilu lantai lain benghar nagawir parkir pas harapan masjid ruwet anjing masjid ya. heh cak ente lain masjid al ah, anjing baitu syukur anaon ah, ah dibawa masjid ah kalem dihandap imah orang mah ngaliwat puas oh, kan akhirnya bere baju bere dahar mah teu ajak sholat tilu hari al haya rasa erana muncul aisin cina dahar dibere baju diganti rokok dibae dibere gigitaran bebas tapi abi teh isin cenah mun kikituan tarang ngiluan salat maksudna mah kikituan aisyah cente hoyong cenah ah ieu teh naon takbir eta nu nonggeng ruku ruku nunjuk sujud Eta eh, cina rek sholat ah nyari saya banget wudhu. Abi ah, rek ngiringan tapi mau akang grup cina rek sorok karir. so Yasir wala tu asir basir wala tu napir. Oh, antep. Ningali. Nu tadi sholat subuh na genep Karena sorok karir. Kan disebut sesat nyari hati. Kemana ang jajing. Emang bisa ada natu ada anda biasa pakai tihang micnya ayo urut pemain band makan kaluman stag gitu mah dicabut cedak anjing <laughs> eta mah masjid nu teu makmur jadi makmur ku anjing nu eta makmur ku nu ngontrong aya naon tuh ya, teu lah, nu kieu dibawaan ka masjid sombong kan naon atuh pariweuh ustaz nyaon teh biaya suara naon naon teh dorong mun dihandap teu kadenge mik mah kalau nyebut anjing di masjid Stong ribut itu jelemana di keluar mau ke tato pucat atuh. Sarekan sok wanita. Naon pak, naon asariu. Saya biar nyebut anjing. Dan anjing-anjing aing jeding dah. Bapak mah anehnya, ku adan mah tuh datang, ku anjing mah datang. Dasar pi lupa lumpat. Ya, pesannya apa? wakaf kafa yakin Mereka lebih tulus. Imaman gitu nyage tajwidna gagego tulisna naon ngeunahkeun salatna Al-Fatihah amin kul huwallahu amin rakaat kedua mila amin rakaat kedua ngahulang tulus terdendaman makmum teh subhanallah subhanallah teu teu ngamak malika tukang bae kul hudei <laughs> ya life by process maka tawassau bis sabr, tawassau bil hikmah, tawassau bil marhamah. Nabi itu tidak pendendam, Nabi itu tidak jengkalan. Ya, subhanallah. Jadi ini ya surat Fatir 35 bekalan kalau hidup tidak mau merugi always every time every day anywhere anytime any place kiraah, tilawah eh, eh, innalladzina kita kitaballah wa aqamus sholat terus ulah pedit saya stres duit loba apa butuh? eueuh karena ngurut kumis mah kadang beak silet lain beak kumis. Duit di picenan datang di nu anyar, datang di nu anyar. Maka donor darah, sirkulasi darah, kencing, sirkulasi air kencing, harta juga anfik unfik alaik. Jaminannya tiga rotan lantabur. Di ayat 30-nya itulah kesempurnaan cinta Allah. Demikian sempurna. Tak terasa satu jam sudah Kasih kayak panjang, kasih kayak pondok, Pak Amprok di Cisitu panjang pondok, amplop nama sakit sakitu. Ke Cisitu meli kopeah sakitu weah. Eh tomat ya petui tamat eh. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur panjang sengaja ceramahnya nggak dipanjang-panjang biar saya diundang lagi ya kaci situ jalan kapacet sakit sakitu sering keburu macetnya itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya tapi itu benar ayat itu ajaib Innalladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma rajaqnahum tijaratan lan tabur. Saya bangun itu tiga tahun alhamdulillah ada keajaiban. Semoga bisa diamalkan. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicara. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum subhana rabbil izzati amma yasifun. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Kulu qali hada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.